Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwah sekalian, setelah dakwah kita tunjukkan prinsip dan juga dasarnya seperti itu dan dakwah itulah yang diusung oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Dakwah itulah yang diyakini oleh pengikut dan murid-muridnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Yaitu dakwah ilal kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Yang pilarnya tadi ada tujuh. Tazkiyah, tarbiyah, tasfiyah, kemudian al-islah, tajdid, amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad. Dan kemudian Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab mendakwahkan secara praktik di lapangan. Nah, disitulah mulai muncul reaksi. Dan antum jangan kaget. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا Demikianlah senantiasa saya jadikan pagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan jin dan setan manusia satu dengan yang lainnya saling memberikan wahyu, inspirasi untuk menyerang kita. Ya. <clears throat> Mereka tidak melepas peluru. Tidak melepas peluru kendali dan mungkin juga bom tetapi mereka melepas lebih dahsyat daripada peluru peluru kendali bom yaitu apa? Fitnah. Di sini saya angkat minimal empat fitnah. Pertama, fitnah salafi wahabi. Ini yang paling populer, paling menggigit, paling semarak sekarang. Kemudian yang kedua fitnah salafi jihadi. Ya. Ini mungkin nggak saya bahas, saya serahkan ke antum untuk membahas membaca intinya yang dimaksud salafi jihadi adalah al-jama'atul islamiyah yang lahir perkawinan antara jama'atul jihad dengan ikhwanul muslimin di Mesir lahirlah al-jama'ah al-islamiyah ya kemudian kawin terakhir dengan kelompok Bin Laden yang akhirnya menghasilkan apa? Menghasilkan apa, Pak? Kelompok Al-Qaeda. Dan saya jelaskan lebih panjang lebar di buku saya menangkal ideologi radikal. Hubungan antara jamaatul jihad, jamaah ikhwanul muslimin dengan akhirnya lahir jamaatul islamiyah, kemudian akhirnya lahir apa? al Qaeda. Lalu berikutnya dari salian saya bahas juga fitnah salafi murjiah. Ini secara global fitnah ini muncul adanya tuduhan Syekh Albani bersama muridnya mengusung pikroh murjiah. Ya, di sini saya bantah satu persatu, saya dudukkan subhatnya, kemudian kita dudukkan, kita bela, Syekh Albani bersama muridnya berlepas diri dari murjiah. Kemudian yang terakhir adalah as-salafiyah tradisional. Karena orang-orang pengikut tradisi itu juga menamakan dirinya dengan apa? Salafi atau salafiyah. Makanya jangan heran kalau Bapak Ibu sekalian eh, menemukan pondok pesantren salafiyah Maksudnya adalah salafi tradisional maksudnya. Di sini saya kupas panjang lebar tentang ajarannya, ya. Dan insya Allah lain waktu, eh, lain kesempatan kita akan bahas. Yang tidak lain adalah tawasul, istighosah, mensakralkan ziarah wali songo, manakib Abdul Qadir Jailani, terus kemudian tahlilan, termasuk juga hataman Al-Quran di pekuburan, ngirim Al-Fatihah, talkin mayit, termasuk Al-Barjanji, tiba sampai akhirnya qasidah burda ya Rabbi bil Mustafa. Itu ya. Di sini kita bahas secara lengkap, antum bisa baca. Dan masyhur sekali ya Rabbi bil Mustafa dengan judul Qasidah Burdah atau Qasidah Al-Bara'ah karena mereka meyakini tidaklah ada orang yang membaca qasidah ini sakit pasti sembuh. Makanya dikatakan qasidah al-bara'ah maksudnya kesembuhan. Ya Rabbi bil Mustafa Balik maqasidana wa fillana ma madha ya wasi'al karam itu ya. مولا صل وسلم دائما أبدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم sampai ya akromal khalqi maliman aludhu bihi itu panjang dan itu bisa dilakukan dengan lagu apa aja pakai ngerap bisa dangdutan bisa campur sari bisa keroncongan bisa termasuk juga pakai gaya Arab juga bisa dan itu jelas kita urus uraikan penyimpangan-penyimpangan sampai pada akhirnya syirik ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi wahai makhluk yang paling mulia yaitu Rasulullah kepada siapa kalau kami tertimpa musibah berlindung kalau tidak kepada engkau bahkan disinilah Syekh Muhammad dituduh menyimpang keluar dari Islam, sesat karena mengkritisi ya akramal khalqi maliman aludu bi. Wa inna min judika dunya wa darrataha wa min lawh ma min ilmika lauhul uh, eh, ilmul lauhil uh, eh, qalam ini. Subhanallah ya. Yeah. Wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmu lauhi wal qalami. Sesungguhnya sebagian dari kedermawananmu pemberian dunia akhirat dan sebagian daripada ilmumu Muhammad mengetahui lauhul mahfud dan catatan takdir. Ilam takun akhidan yawman eh, ma'adi yadi. Eh, ya kalau seandainya engkau tidak tarik tanganku nanti di hari kiamat maka aduhai pasti kakiku akan terpeleset dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada di Kosida Burda aslinya adalah Mesir dan e, kemarin juga ketika saya sholat ya ketika saya ziarah ke Mesir sholat e, di suatu masjid ternyata kebetulan sampingnya itu makamnya yang penulis Kosida Burda ya ya yang mereka dijuluki dengan Al-Busairi, Muhammad Al-Busairi, ya. Ini qasidah burda. Allah alam Ikhwah sekalian, kita fokus ke fitnah Salafi Wahabi. Semua orang yang mendakwahkan Alkitab wa Sunnah sekarang pasti dituduh Wahabi. Ya. Dan tuduhan paling nyaman, simple, singkat, tapi mematikan adalah tuduhan Wahabi. Kalau tuduhan teroris sudah nggak laku, ya. Ada orang cenggotnya panjang dituduh teroris ya mas. Lo yang sekarang kita lihat di TV pelaku teroris 90% nggak ada jenggot. Selesai. Bahkan dulu awal-awal muncul ISIS sempat rame riuh rendah orang-orang yang katoknya cingkrang dituduh ISIS ya mas. Oh iyalah pasti ISIS. Wong cingkrang kok. Nah, itu. Tapi selesai, udah, enggak ada. Bahkan pernah salah satu ikhwan jenggotnya panjang sekali ngisi bensin di suatu pom dicopot apa eh, helmnya itu saking kagetnya itu pegawai pom <laughs> waduh mas ISIS ya mas oh iya alhamdulillah copot helm pasti ISIS sekarang sudah nggak ada tapi masya Allah Wahabi tuduhan yang paling simple padat enak dengan ciri tiga Orang awam sudah gampang untuk menjelaskan dan fasih untuk menyerang kita. Wahabi, ciri-cirinya jenggot panjang, katok cingkrang, batuk belang. Selesai. Dari mulai kelas kiai yang ecek-ecek sampai nasional menjelaskan tentang bahaya Wahabi. Sampai penyanyinya bikin kosidah Wahabi budayawannya pun menyerang Wahabi. Sejarah sejarahnya, ya sejarawan, kemudian pakar hukumnya, semua menjelaskan tentang Wahabi. Ada apa dengan Wahabi? Kok sebegitu serunya? Hadirin sekalian, Wahabi muncul menjadi suatu isu sejak abad 17 awal 18. Ya. Karena Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab lahir pada tahun 1115 Hijriah atau 1701 Masehi. Ya. Kemudian meninggal 1796 Masehi. Umurnya cukup panjang. Ya. Nah, Sejak itulah dakwah berawal dari awalnya beliau berdakwah di daerah kelahirannya. Ya. Rumla kemudian setelah itu Uyainah karena tidak cocok dengan Amir Uyainah kemudian pindah ke Dir'iyah ketemulah Muhammad Muhammad ini bapaknya namanya Saud. Ya, memiliki beberapa anak di antaranya adalah Muhammad. Inilah yang akan menjadi dinasti Muhammad ibnu Saud. Muhammad ini memiliki dua anak. Yang pertama Abdullah, yang keduanya Abdul Aziz. Kemudian beranak binak sampai banyak yang akhirnya dari Abdullah ini melahirkan Abdul Aziz. Yang Abdul Aziz kemudian melahirkan Turki, yang Turki kemudian akhirnya Fahad, kemudian Abdullah, kemudian yang akhir raja sekarang adalah Salman. Ini dari dinasti. Kita tidak terlalu banyak mengurusi pemerintahan. Kita ingin mencoba untuk mengangkat Sekaligus juga menjelaskan kalau perlu kita bela kita bela. Kalau memang sesat kita jelaskan kesesatannya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. <clears throat> Hadirin sekalian, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab terlahir dari keluarga ulama. Semuanya mengakui kakeknya namanya Sulaiman, jelas ya. Itu adalah ulama besar, najib Ya, Kemudian bapaknya Abdul Wahab juga ahli fikih, ulama, hakim di daerah Uyainah. Apalagi Syekh Muhammad. Tidak diragukan. Namun hadirin sekalian, kalau kita lihat dalam perjalanan dakwahnya, memang beliau tidak mulus. Dari mulai belajar <coughs> tantangan dakwah di daerah Basrah. Ia kerjasama dengan Imam Syekh Al-Majmu'i mendapatkan penentangan bahkan teror bahkan akhirnya Syekh Al-Majmu'i disiksa. Kemudian dia akhirnya balik ke daerah Najd. Tepatnya adalah di Uyainah. Kemudian di sana juga Amir Uyainah yang tidak lain adalah uh, apa namanya Osman, dia nggak setuju dengan dakwahnya. Apalagi penghancuran makam Zaid ibn Khattab, saudaranya Umar bin Khattab yang ada di situ memang, ya bukan dihancurkan, tetapi ditata. Karena makam-makam sudah mulai disembah, ditinggikan, dan tempat-tempat keramatan menjadi tujuan utama dalam beribadah kaum saat itu. Dan tolong dicamkan Pak, saya ingin jelaskan Islam sejak abad 13 itu sudah dikuasai oleh sufi. Ya. Yeah? 13, 14. Makanya kenapa para dai-dai yang datang ke Indonesia itu rata-rata adalah sufi, tasawuf. Karena memang hampir di seluruh dunia Islam baik Mekah, Medina, apalagi Turki, apalagi daerah-daerah India dan Persia, itu semuanya muncul ajaran tasawuf. Dan maaf, tasawuf yang muncul pada saat itu adalah tasawuf yang ekstrim. Muncullah ada Atailah ya di Mesir. Kemudian ajaran Ibnu Arabi, eh, ajaran Al-Hallaj yaitu Al-Mansur Husain Al-Hallaj dikembangkan Ibnu Arabi kemudian disebarkan ke seluruh dunia bahkan di Sumatera muncullah Hamzah Al-Fansuri ya kemudian di Jawa muncullah Siti Jenar dan di daerah-daerah lain manunggaling kawula Gusti wahdatul wujud ya bahkan saya jelaskan juga uh, di rekaman saya bahkan manunggaling kawula Gusti Jawa itu kecampuran Syiah ya Syiah makanya Syiah pernah berjaya terutama pada masa setelah Joko Tingkir menguasai kekuasaan Jawa. Setelah jatuhnya Demak, kemudian dipindah ke Pajang, rajanya tidak lain adalah Joko Tingkir dengan titel Hadiwijoyo. Pada saat itu dia menyatakan agama resmi saya adalah Syiah versi Manunggaling Galuh Gusti. Bahkan sampai pada Mataram, puncaknya setelah Sultan Agung punya anak yang namanya Amangkurat ya. Amangkurat dua Amangkurat eh, apa namanya dua menyatakan diri Amangkurat satu menyatakan dirinya resmi menjadi wakil Tuhan di bumi. Saya adalah Tuhan, oleh karena itu apa saja yang saya lakukan sah halal. Coba bayangkan ada di sekalian, gara-gara istrinya mati disinyalir diracunin oleh istri selirnya lain, 34 istri dibunuh habis. Ya. Menantunya aja, mertuanya semuanya dihabisin. Bahkan 6000 ulama kiri ke Daton dihabisi di alun-alun Surakarta dengan alasan karena menentang ajaran dan juga anti Syiah, anti Manunggaling Kawula Gusti. Ini di Indonesia. Dengan demikian hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa pada masa-masa itu abad 13, 14, 15, 16, 17 sampai bahkan 18, 19 sampai sekarang yang menjadi penguasa utama spiritual adalah sufi. Antum lihat aja. Pada masa itu, ya. Pada masa Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab yang berkuasa di Mekah Medina siapa? Syarif Al-Husain, uh, pertamanya ada Ali, kemudian Husain, Kemudian setelah terkalahkan oleh pasukannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kerjasama dengan Muhammad bin Saud, akhirnya lari ke Yordania, akhirnya mendirikan kerajaan Yordan Al Husain. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Ghalib. Sampai antum lihat pada masa itu Mufti-mufti, imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, semuanya adalah sufi. Di antaranya adalah siapa? Ja'far bin Husain Al-Barzanji. Penulis kitab Al-Manaqib, penulis kitab Al-Barzanji menjadi imam dan mufti Masjidil Haram. Itu puasa. Sehingga dari sekalian, mereka-mereka yang belajar pada saat itu, sebelum Mekah Medina ditaklukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, warnanya adalah tasawuf. Bahkan kebanyakan tasawuf Ata'illah. Bahkan kitab Al-Hikam karya Ata'illah menjadi pengkajian utama. Al-Futuhat Uh, juga menjadi kajian utama Al-Futuhat Al-Makiyah ini karangan uh, Ibnu Arabi dan bahkan kitab-kitab Al-Qushairi juga menjadi kajian utama di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Tiga demikian hadirin sekalian, tantangan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terkepung. Ya. Di samping imperialisme yang sedang kuat-kuatnya. Tolong dijamkan. Setelah Turki jatuh, ya, eh, belum jatuh ya, sudah mulai melemah. Ya, maaf, Spanyol Eh, setelah dikalahkan oleh Louis, kemudian jatuh, bahkan maaf, penderitaan kaum muslimin susah untuk diceritakan dalam sejarah. Rontoknya tur, uh, apa namanya Spanyol atau Espania dan yang sekarang sisa-sisanya masih ada. Kalau antum jalan-jalan ke Spanyol, bagaimana Istana Alhamra yang sekarang berubah dengan bahasa Latin Alhambra. Bagaimana masjid Cordova? Bagaimana sekarang istana-istana megah dan tempat-tempat persirat bahkan belum ada peradaban yang tercapai pada saat ini dicapai oleh Cordova, Spanyol, Spania yang dipimpin pertama kali pendiri daulah Spania Islamia pertama kali adalah Abdurrahman Ad-Dakhil yang pelarian setelah Umayyah terbantai oleh Abbas As-Saffah kemudian muncul berdiri Daulah Abbasiyah larilah keluarga tersebut yang selamat hanya dia toh, yang lainnya dibantai selamat lari ke Spanyol mendirikan negara di sana tapi karena kemewahan karena dinibubuk, kan dengan berbagai macam kenikmatan, lupa akan jihad dan perjuangan, mereka pelan-pelan terkalahkan. Diawali dengan perpecahan, bahkan negara Asbania itu pecah menjadi puluhan kecil-kecil, yang akhirnya diringkus satu persatu. Tiga juta umat Islam dibantai, Pak. Mereka dipaksa untuk pakai cungkup. Dan masuk Kristen kalau tidak, keluar. Coba, antum tuh yang tahu kalau uh, kemarin Natal kan ada pakaian cungkup-cungkup. Itu hadirin sekalian, pakaian wajib yang disimbolkan oleh orang Kristen Spanyol untuk memaksa umat Islam masuk Kristen. Pakai itu atau keluar. Nah itu. Dan sekarang kok malah dipakai oleh orang Islam itu, itu penghinaan. Bahkan ada hadirin lihat umat Islam Arab bergabung sampai berpuluh-puluh tahun bahkan akhirnya berabad sampai menjadi pakaian resminya apa pakaian hitam makanya kenapa wanita Arab dan orang Arab itu pakai pakaian ikelnya hitam itu sebagai tanda bergabung mereka soal benar tidaknya So, bergabung itu tandanya hitam. Tapi mereka itu mengenakan pakaian hitam sebagai bergabung. Ya, diusir. Pinggiran Afrika. Anak-anak kecil, coba bayangkan Pak. Anaknya diambil. Ya, anak-anaknya diambil. Ibu bapaknya suruh masuk es, masuk Kristen, kalau enggak pergi. Akhirnya muncul berbagai macam penjajahan Ya. Putusan uh, uh, Alexander memutuskan dari Vatikan membagi dataran ini menjadi dua, dataran barat Spanyol, dataran timur Portugis. Makanya Indonesia pada tahun 1511 terjajahlah oleh siapa? Portugis. Semua bukan hanya Indonesia, di disisir. Dan barat timur itu ditentukan dari arah Inggris. Makanya Pak, sebetulnya nggak ada istilah timur tengah. Kalau patokannya jamnya itu di Mekah, bukan di Inggris. Ini inilah berkat jasa penjajahan. Perubahan total geografi itu harusnya tengahnya itu eh, Mekah. Makanya Mekah dikatakan umul kuro. Sehingga pas sekali bentuk bumi. Nah sekarang kan tengahnya itu Eropa, Amerika. Saudi pinggir. anda melihat bentuknya. Nggak karu-karuan geografi. Akhirnya Saudi dikatakan timur tengah. Yang timur mana? India. Timur jauh mana? Indonesia. Tuh. Timur jauh, timur, timur tengah. Eh, itu. Ada timur barat nggak? Nggak. Nah, di Afrika sudah mulai dikatakan barat. Nah, mereka orang-orang barat betul Inggris, Belanda yang muncul nanti penjajahan berikutnya. Ini nanti kita usut munculnya isu Wahabi dari mana. Nah, akhirnya di Nusalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jam pun dirubah. Mulainya tengah, kosong-kosong. Bahkan umat Islam pun dengan setia nunggu nol-nol. Untuk apa ini? Begadang, habis-habisan, hanya nunggu kosong-kosong. Jam yang tanpa makna. Pak, kalau antum umroh, sempat-sempati ke Masjid Nabawi, di sayap kanan itu ada jam masih dipertahankan standar Islam. Jam satu itu maghrib. Oh, mantap. Jam satu maghrib. Kalau diawalin maghrib jam satu pas, pertengahannya berapa? Tengahnya dua belas berapa, Pak? Antum bisa ngitung nggak? Tengahnya dua belas berapa? enam Wah, bener bukan kosong-kosong. Kita mulai tahajud jam tujuh malam. Oh, masya Allah. Ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh tengah malam. ajuh Nanti terbit matahari jam satu. Ah, satu. Jadi jam dua puluh empat kosong kosongnya itu matahari sedang dalam keadaan terbit. Syuruk itu kosong-kosongnya. Ini baru soheh. Dan Rasulullah mengatakan, murika ummati fi bukuriha." Semoga Allah merahmati umatku pada kesegeraannya. Mas, kalau antum kerja masih dapat eh, jam-jam uh, yang muda, nomor-nomornya nomor satu dua, semangat nggak? Semua hitungan kalau satu, wah, insya Allah kita nanti masuk kerja jam 2 masih semangat. Eh sekarang masuk kerja jam 9. Kayak denger 9 udah <laughs> males. Coba masuk jam 2. Nah, mantap. Antum janjian makan siang jam 6. Masya Allah. Ya nanti makan siang jam 6 ya mas ya. Wah bagus. Ya, subhanallah. Ini makan siang jam 12. Coba mereka gengsi aja pak, sampai mereka itu orang barat Gak mau bekam pakai itu, sampai hari ini pakai lintak. Saking anti Islamnya, karena bekam itu konsep Islam. Ya, jam sekarang dirubah kosong-kosongnya di tengah hari itu kan aneh pak. Betul. Sehingga masya Allah berubah sehingga ada usaha untuk mengembalikan standar jam sudah tidak Greenwich lagi tapi Makkah Al Mukarroma makanya dibikin menara mirip Greenwich Inggris tuh sebentar lagi mulai insya Allah tuh nanti kalau sudah di sana Saudi itu bukan lagi Timur Tengah di mana Pak julukannya apa Hah? Loh, kok nggak ada yang ngerti? Hah? Ya umul kuro, tapi arahnya apa namanya? Hah? Apa? Antum kayak bingung banget mas, ya, ya. Hadirin sekalian, Al Hijaz pembatas antara barat dengan timur. Makanya dikatakan Al-Hijaz, Hajaza. Ada yang tahu bahasa Arab? Hajaza yahjizu itu apa? Pembatas. Makanya ulama sejak zaman dahulu, ahli geografi Islam memberi nama Mekah Medina itu Al-Hijaz. Enggak ada Timur Tengah. Yang memberi nama Timur Tengah itu Eropa. Karena dia punya standarnya di Greenwich. Dirubah geografinya. Makanya antum lihat geografinya yang dibikin oleh Ibnu Khaldun. Apalagi Al-Farabi. Sangat beda jauh. Nah ini. Nah kemudian ada yang saya lihat. Setelah Spanyol, negara Islam Spanyol jatuh. Maka pada saat itu Orang-orang Eropa sudah mulai cerdas berkat sarjana-sarjana lulusan Universitas Isbania. Masya Allah, Pak. Orang Eropa dulunya itu Masya Allah dikisahkan oleh ahli sejarah. Di Jerman aja itu Pak, di kota itu hanya ada satu lampu. Itu aja sudah senengnya bukan main. Di Spanyol itu ada 200 lampu. Coba antum kalau lihat Istana Alhambra itu kan Pak dibikin zaman kayak seperti itu. Ham, sampai hari ini pun kemegahannya, kehebatannya masih Masya Allah. Eropa itu baru kemarin bangkit. Apalagi Amerika, patung Liberty itu kapan? Baru kemarin, kalah sama Borobudur. Kalah. Kalah. Antum, Borobudur dibangun abad berapa? Sembilan. Loh. Kalah. Dengan demikian hadirin sekalian, peradaban Eropa munculnya Renaissance adalah inspirasi dari Spanyol. Anak-anak mereka disekolahkan di Espanya. Akhirnya pertama kali muncul universitas kecil itu pun pada abad-abad 8 menjelang 9 19 di Eropa. Nah, akhirnya saking euforianya mereka menjadi manusia bias dan buas, menjadi penjajah semua keluar, menguasai dunia. Apalagi uh, setelah dibagi jajahan barat milik Spanyol, timur milik Portugis, semua dijajah dari mulai India, Sri Lanka, Pakistan masuk ya semuanya sampai akhirnya Aceh, sampai akhirnya Malaka, sampai akhirnya Jawa cuman dipukul mundur oleh Fatahila. Ya, ini hebat Fatahila, Pak tahun 1525 digasak habis sama Fatahila. Akhirnya dia lari ke birit-birit. Menanglah sehingga Jayakarta. Yaitu namanya Fathullah. Itu orang dari Aceh. Kemudian kerjasama dengan Demak. Ya, kemudian dijadikan menantu sekaligus oleh apa namanya Raja Demak dan Trenggono juga dijadikan menantu oleh Sunan Gunung Jati. Kerjasamalah untuk mengusir penjajah Portugis habis menjadi Jayakarta. Cuma pada tahun 1619 kalahlah dengan Belanda masuk. Ya, Portugis dengan Islam Katolik. Tolong diperhatikan. Katolik itu yang membawa adalah Portugis. Kemudian Belanda Protestan, Belanda, Inggris, sama Prancis itu Protestan, mengalahkan Prancis. Kemudian eh, mengalahkan apa namanya eh, Sebab eh, pengganti Fatahila maaf. Setelah itu maaf eh, Fatahila setelah diminta untuk kembali ke mana eh, Cirebon, kemudian akhirnya meninggal dunia. Yang meneruskan ini tuh bagus angke nggak perlu kuat. Karena dikasih oleh itu bagus angke untuk menjadi penguasa Jayakarta. Akhirnya kalahlah. Tahun 1619 dirubah menjadi Batavia. Semua warga Jayakarta atau Jakarta diusir semua oleh Belanda. Jumlahnya 700 kakak. Digantilah budak-budak. Ya. Maaf ini bukan untuk mencibirkan, ini masalah kita sampaikan sejarah yang budak-budak itu akhirnya dikaji nama status Betawi. Makanya kenapa ini juga ter, termasuk di, dinyatakan oleh Ridwan Saidi, kenapa orang Betawi itu paling pantang bilang saya, kalau nggak aneh gue. Karena untuk menghilangkan status sahaya hamba. Makanya kalau nggak aneh gue, aneh atau gue, ya. Itu karena itu. Sehingga dari sekalian warga asli Jayakarta yang jumlahnya 700 itu hilang semuanya. Terjadilah pergulakan terus sampai akhirnya muncul Prancis juga, Inggris juga, tapi yang paling betah paling lama adalah Belanda. Hampir 350 tahun. Ini penjajah paling istiqomah. Karena rakyatnya ikhlas dijajah. Paling lama. Dari sini kalau kita hitung-hitungan nominal, bangsa kita itu dijajah hampir 500 tahun, Pak. Jadi, kalau bangsa ini masih belum maju, masih mundur, bahkan mentalnya adalah mental rakyat terjajah, ya wajarlah. Dijajah 50, 500 tahun, baru bangkit berapa tahun? Peringatan kemerdekaan kemarin keberapa? 70, Masya Allah. Masih muda banget. Ya wajar. Masih berantakan. Makanya eh, <clears throat> sebetulnya bukan karena agama. Karena mental penjajah ya Pak rakyat yang dijajah itu mentalnya satu penjilat. Kemudian tidak mandiri, serba kagetan, takut dan maaf. Yang paling parah, gampang menjual negara dan nama untuk kepentingan sesaat. Dan itu terus antum lihat. Perjuangan demi perjuangan gagal pada zaman-zaman awal ya kemudian menjelang kemerdekaan kan itu contoh aja sekarang maaf saya sampaikan SDI yang didirikan oleh Saman Hudi untuk melawan VOC ya VOC berdiri tahun berapa ini guru sejarah mana nah, nggak tak sunat ya. 1602 Kemudian dirundung korupsi tahun 1798. Eh, Akhirnya dibubarkan oleh Belanda India Belanda. Ya, karena korupsi BUC itu. Makanya Masya Allah organisasi apapun Pak di Indonesia itu selalu korupsi. Memang orang Indonesia itu pinter ngajari korupsi. Iya, Masya Allah. Ya dari dulu sampai sekarang kita lihat Orang Eropa kalau di sini itu rusak. Jadi korup juga. Korup. Sampai maaf, petugas-petugas haji di Mekah, Medina itu sekarang ngerti korupsi, ngerti suap. Gara-gara diajari orang Indonesia. itu betul, Masya Allah. Ya, selama ini saya nganterin haji bolak balik. Orang badui-badui itu nganterin normal aja. Baru kemarin minta bahsis. Bahsis itu ini. Apa? Tips. Loh, kamu ngerti tips sekarang? Subhanallah. Dari mana tahu? Nah, biasa orang Indonesia ngasih saya. Allahu Akbar. Nah, akhirnya SDI berubah menjadi SI. Ya. Lobby demi lobby akhirnya Cokro Aminoto mendirikan SI. Namun lihat pecah. Bahkan muncul SI putih, SI merah. Semaun, Mussolini, Kemudian siapa lagi? Tan Malaka mendirikan PKI. Nggak main-main pecahnya. Pada akhirnya tahun 1912 muncullah PKI. Disaingin lagi muncul Muhammadiyah untuk menandinginya. Terus kemudian hadirin sekalian, karena isu di Timur Tengah Wahabi lagi rame, pada tahun 1925 ada Komite Hijaz memprotes Abdul Aziz yang tadi kita kisahkan yaitu pendiri uh, dinasti ketiga Saudi yang akhirnya melahirkan raja-raja sekarang untuk memprotes makam-makam para Rasulullah, para sahabat yang diratakan dengan tanah. Dibentuklah komite Hijaz yang dipimpin oleh Abdul Wahab Hasbullah. Wahab Hasbullah. Wahab Hasbullah ini pendiri pondok pesantren tambah beras yang saya lulusan dari sana. Sebetulnya yang kemarin diangkat jadi pahlawan. Namanya pas kalau dikasih nama Wahabi. Karena dia al wahab Pas sekali. Kalau saya Muhammad nggak pas. Oh namanya Muhammad kok. Harusnya kalau kita bikin kelompok aliran, aliran yang pas buat saya Muhammad, Muhammad dia, Ya kan? It, tapi itulah. Nah, Hadirin sekalian, maaf. Di dunia riuh rendah penjajahan inilah yang mengulirkan. Yang berjasa pertama kali mengulirkan isu Wahabi adalah Inggris sama Prancis. Kemudian semua penjajah. Kenapa? Karena ternyata setelah jamaah haji terutama pulang dari haji ternyata sanggup membangkitkan girah untuk melawan imperialisme. Makanya lihat di Prancis, di Aljazair mengulirkan isu Wahabi. Kenapa? Karena beberapa muridnya atau kalau tidak orang-orang yang haji kemudian taklim belajar di Masjidil Haram kepada mereka-mereka yang tidak lain adalah murid-muridnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab akhirnya menggulirkan isu penentangan terhadap imperialisme, pengusiran penjajah. Begitu juga Italia di Libya menggulirkan isu Wahabi. Akhirnya pecahlah antara kelompok pejuang yang dari aliran tradisi dengan aliran modernis. Begitu juga antum lihat Inggris di India Bagaimana sampai dia mendirikan Ahmadiyah. Coba nggak main-main mas. Perlu diketahui Ahmadiyah didirikan hanya ingin melawan dengan bahasa kita, dengan cara kita, yaitu menyuntikkan racun ke dalam untuk membusukkan Islam dari dalam. Diangkatlah Mirza Ghulam Ahmad menjadi suatu tokoh, sosok, dan mengaku jadi nabi yang akhirnya lahirlah Ahmadiyah. Siapa yang melahirkan? Inggris dan pusatnya lihat sampai sekarang Ahmadiyah di mana? Di mana? Apakah di Mekah? Apakah di Medina? Apakah juga di Indonesia? Di India sendiri? Tidak. Bahkan pusatnya di Inggris. Kemudian hadirin sekalian, beberapa jamaah haji di antaranya adalah Haji Sumani, kemudian haji miskin, kemudian haji beubang pulang dari haji. Kalau dulu pak, haji nggak main-main, berangkat pulang itu biasa satu tahun. Paling cepat 6 bulan. Kalau habis haji langsung pulang. Kadang ada yang taklim karena di sana nggak ada batas visa. Dulu nggak ada. Antum mau tinggal lima tahun nggak ada masalah. Kalau sekarang kan visa. Dulu sampai dua tahun. Belajarlah. Haji Beobang, Haji Sumane, Haji Miskin, pulang akhirnya kerjasama dengan Tuan Gunan Renceh. Kemudian ketemulah Imam Bonjol yang namanya Muhammad Syahab. Kemudian setelah berhasil menjadi uh, seorang ulama dai, dikasih julukan tuanku besar eh, apa? Uh, basa, mualim basa. Ya. Yeah? Kemudian akhirnya mengulirkan jihad melawan Belanda habis-habisan Coba bayangkan hadirin sekalian, perang sejak tahun 1821 sampai 1837. Berapa ribu pasukan Belanda habis. Bahkan ke, apa namanya fasilitasnya, senjatanya dan bahkan semua kekayaan terkuras apalagi pada saat itu juga tahun 1825 sampai 1830 ada perlawanan sengit Pangeran Diponegoro yang juga hampir 15 ribu tentara eh, Belanda habis. Cuman sayang dulu nggak ada telepon. Ya, Imam Bonjol dikecoh. Yang memang beliau juga sudah terlalu lama rakyatnya umatnya kesusahan diajak untuk perang. Akhirnya tawaran damai gencatan senjata diterima. Padahal bagi Belanda taktik untuk berhenti melakukan perlawanan dengan Diponegoro. Kalau dulu tilpun-tilpunan sama Diponegoro tahu menang itu. Sayang nggak ada telepon. Ya, ada telepon dari uh, Sumatera. Halo, gimana Diponegoro? Lanjut, lanjut habis. Habis. Karena apa? Karena di sana perangnya dahsyat dan maaf, inilah distorsi sejarah. Ya, yang harus kita luruskan. Kalau antum baca sejarah, apalagi sejarah yang diajarkan di sekolah, perangnya di Penegoro melawan Belanda, sebabnya sepele banget kan? Kuburan kakeknya dijadikan jalan. Nauzubillah. Ini distorsi. Tidak benar, Pak. Diponegoro mengangkat senjata melawan Belanda plus sekaligus juga kerajaan keraton karena dia putra mahkota pangeran di Diponegoro tidak ikhlas kerajaan Mataram pemerintahan Mataram kerjasama dengan Belanda sistem negara Islamnya sudah hilang bahkan sistem pernikahan sudah kacau coba bayangkan rata-rata putra mahkota pangeran istrinya itu 26 30 itu yang ditentang oleh Diponegoro. Akhirnya dibantu oleh Sentot ahli bahasa. Dibantu lagi oleh Kiai Mojo yang lebih masya Allah. Dia akidahnya salafi dan masya Allah akidahnya begitu bagus. Abang mengobarkan jihad. Bahkan lebih hebat lagi ketika sentot alibasa sama Kiai Mojo. Kocar kacir. Cuman lagi-lagi ditipu. Ya, ditipu dengan adanya suatu berita kenjatan senjata ya dengan Jenderal Van de Kock datang nangkep dia. Akhirnya apa? Dibuang. Semuanya dibuang. Dan ini adalah politik. Kalau sama santri ulama dihabisin. Kalau bangsawan asosiasi sama rakyat umum divide et impera. Makanya politik dia asosiasi sama siapa? Mereka-mereka yang keluarga bangsawan. Makanya antum lihat yang kelas anaknya wedono, camat, lurah, di sekolah kan sekolah-sekolah bagus. Bahkan ada yang sampai Belanda. Tapi kaum santri ulama harus dihabisin yang disebut dengan fan islami dan suruh mengawasi jamaah haji asosiasi perangkulan nah eh, kemudian penghabisan ya ya dihabis sampai habis nah yang terakhir fide etimpera buat orang-orang awam belah bambu Ya, antum tahu nggak belah bambu? Kalau mau belah bambu gimana? Yang bawah diinjek, yang atas diangkat. Semua kelompok dijekin lawannya. Muncul SI, dimunculkan PKI. Muncul sekarang ini tradisional, dimunculkan modern. Muncul modern, dimunculkan tradisi. Terus. Dan itu politik sampai sekarang masih wujud. Selalu dimunculkan tandingannya. Sehingga diri sekalian, antum lihat saja bagaimana di Timur Tengah terkurasnya senjata orang-orang Barat Amerika yang sudah tidak lagi bisa melakukan apa, apa namanya perlawanan perang, diangkatlah ISIS. Diangkatlah musuh di dalamnya. Syiah dibenturkan dengan Sunni. Inilah divide et infera. Divide and rule, divide et impera. Divide and rule. Dibikin aturan-aturan yang menjepit memojokkan umat Islam. Antum lihat bagaimana antum kalau melihat sejarah sedikit penghangusan pesantren Tebuireng dengan Ki Hasim Ash'arinya dan pesantren yang lainnya. Ini semuanya adalah politik tadi itu. Ya, pertama pembumi hangusan ini diperlakukan untuk ulama dan santri, asosiasi bangsawan. Nah, umum et impera. Dan tujuan mereka tiga, ya. Di dalam bahasa mudahnya, gold untuk apa? Mas, glory untuk kejayaan, gospel untuk agama. Itu tujuan utama. Dan sampai hari ini, tidaklah ada imperialisme, pasti di balik itu ada kristenisasi, misionaris dan tujuannya dia gold, mas kemudian glory, gospel sampai hari ini. Nah, di antara isu yang diciptakan untuk kepentingan gospel tadi adalah apa? Agama apa? Wahabi. Jangan heran. Ya. Dan yang pertama kali di dalam uh, eh, alam kalangan imperialisme apa namanya? Inggris sama Prancis. Makanya saya tegaskan isu Wahabi itu ada dua, warisan historis sama warisan imperialis. Warisan historis memang sejak abad kedua ada sekelompok uh, atau firqah yang namanya Wahhabiyah atau di dalam bahasa orang barat Wahbiyah ada dua Wahhabiyah atau Wahbiyah dua-duanya sama unsurnya dari satu yaitu pendirinya Abdul Wahab bin Abdurrahman Ar-Rustum Al-Ibadi yaitu satu pecahan dari Khawarij Ibadiyah yang hidup tinggal berkembang biak di al Jazeera, ya di al jazair, maaf di Al Jazair. ya, karena setelah pasca Ali bin Abi Thalib menghabisin Khawarij Ikhwan pada perang Nahrawan Masya Allah semua pasukan Nahrawan <clears throat> pasukan Ali bin Abi Thalib hidup tidaklah terbunuh kecuali sepuluh, Masya Allah anjib dan pasukan Khawarij tidaklah hidup kecuali sembilan. Sembilan. Ya. Sembilan ini dua lari ke Oman. Dua lari ke Al Jazeera, satu lari ke Telmuzan, dua lagi lari ke Al Jazair, ya. Dua lagi ke, ke Asfahan. Dan katanya Imam as sahrosani sampai hari ini kata beliau hari beliau hidup mereka berkembang biak bagus turun temurun. Kan masya Allah, antum kalau pergi ke Oman sampai hari ini agama resminya adalah apa? Al Khawarij, ibadiah, ya Oman. Nah, inilah hadirin sali'an. masya Allah. Kalau kita bahas, lihat ISIS muncul di mana? Irak. Irak di bagian mana? Di mana? Di daerah Al Jazirah, Irak Timur. Pas sekali. Dengan demikian selalu ada hubungannya. Ya. Oleh karena itu kita sekarang tinggal bagaimana posisi kita menyikapi hal itu. Istiqomah atau kita membias. Intinya ini muncul tenggelam. Ya. Wahabiyah dan Wahabi yang pendirinya adalah Abdurrahman, eh, maaf, Abdul Wahab bin Abdurrahman Ar-Rustum yang hidup pada abad kedua Hijriah. Itu memang hadirin sekalian di dalam sejarahnya antum bisa dibaca di dalam kitab Al-A'lam dan juga kitab-kitab para ulama Intinya dia itu firqoh yang sangat menyimpang jauh dari Islam, sangat memusuhi ahli sunnah dan sangat benci terhadap Syiah. Dua-duanya digasak bareng. Nah, ini terukir sejarah di benak orang Arab. Jeleknya Wahabi ini. Makanya dari sekalian, sejarah itu hanya dikenang di dalam lamunan. Banyak orang yang sudah tidak membaca. Sebetulnya Wahabi yang benar ini siapa? Wahabi yang benar ini hidup pada abad mana? Yang ada Wahabi jelek aja. Nah, pada saat munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabiyah dengan berbagai macam penyimpangan kesesatannya dikenakan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan ditebarkan isunya Wahabi itu ini loh orangnya Wahabi ini loh tokohnya, Wahabi inilah ajarannya yang tidak lain adalah Islam yang dikembangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dah, itulah yang terhafal. Itulah yang dibenak inilah yang saya katakan Wahabi kedua, Wahabi warisan imperialis. Makanya Wahabi warisan historis, Wahabi warisan imperialis. Dan ya ikhwan, lucu kalau kita menisbah, mengatakan mereka menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Adias Wahabi suka mengkafirkan eh, lawan-lawannya orang lain. Subhanallah. Kalau kita melihat sejarah Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikafirkan oleh Husain ibn Ali, yaitu Syarif Mekah pada saat itu. Kelompoknya, semuanya anak cucunya dan murid-muridnya dinyatakan kafir, tidak berhak untuk masuk Mekah. Makanya disebutkan oleh Louis ya eh, di dalam Al, eh, eh, Mosel di dalam kitabnya Uh, di, ini sudah terjemahan At-Tarikhul Mu'asir. Di sini dia menjelaskan secara objektif. Masya Allah orang kafir dan bahkan asli adalah Inggris mengatakan bahwa tidak benar. Kalau dinasti Saudi kerjasama dengan Inggris untuk untuk menghabisin daulah Islamiyah khilafah Turki. Bahkan maaf, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah didatangi utusan Inggris untuk kerjasama menghabisi Turki dia tolak. Dengan berbagai masalah, alasan yang argumentatif dan logis. Bahkan Syarif Hussein sendiri pernah mengajak uh, ini Abdul Aziz ibnu Saud untuk menghabisin lawan-lawan politiknya dia tolak. Bagaimana saya mau kerjasama dengan pengkhianat keluarganya dan temannya sendiri? Dan gak benar oleh karena itu ada yang sekalian tidak benar kalau dinasti Saudi berdiri atas jasa keringatnya kerjasama dengan Tur eh, Inggris untuk menghabisin khilafah Turkiyah. Terlepas dari itu semua, kita kembali kepada sosok Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab. Musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jelas. In eksternal tadi, internalnya tidak lain adalah yang pertama kali mengulirkan isu adalah Muhammad Ali Basha. Lalu diperkuat oleh Ibrahim Basha. Ya, Muhammad Ali Basha ini adalah gubernur Mesir yang diangkat oleh pemerintah Turki untuk menjadi gubernur Mesir. Cuman akhirnya dia lebih kuat daripada uh, Turki, apalagi setelah Tusun membantu Tusun ini anak angkatnya Ibrahim Ali Basha ini disinyalir adalah anak hasil hubungan gelap membantai habis tentara yang dibangun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bersama Muhammad bin Saud. Akhirnya Masya Allah, dir'iyah, Riyad yang sekarang habis Rumah-rumah gedongnya dibakar. Kebun-kebun kurmanya semuanya habis. Bahkan tidak tersisa satu pun di antara uh, apa namanya penduduk Diriyah dan maaf ketika saat itu yang menjadi imam adalah Abdullah anaknya Muhammad itu dibawa ke Turki ya Kemudian digantung di sana, dipermalukan setelah dibawa ke Mesir, lalu dibawa ke Turki, lalu digantung di depan gereja Ayah Sofia, ya, yang dulunya gereja, kemudian dijadikan masjid oleh Muhammad Fatih, kemudian dijadikan museum oleh Kemal Ataturk. Digantung di sana. Bahkan kodinya, ya, kodi juga ditangkap, dihabisin giginya dicopot satu persatu, kemudian dikulitin lalu dibunuh. Oleh karena itu dari sini ada di sekalian, semua saya urai, uraikan. Kalau memang begitu, siapa yang paling haus darah? Bagaimana kita bisa membenarkan ada orang yang mengatakan Wahabi Salafi sekte berdarah? Siapa? Bahkan merekalah yang membantai menghabisin Syekh ini uh, anak cucunya Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab habis dibunuh bahkan diantara mereka dimutilasi. Kemudian muncullah daulah Saudi yang kedua, kemudian ketiga yang akhirnya pada tahun 1902 muncul yang dinasti ketiga yang dipimpin oleh Abdul Aziz ya kemudian punya anak-anak yang akhirnya sekarang menjadi raja. Dengan demikian, dinasti Saudi itu muncul tenggelam tiga kali, tapi alhamdulillah sampai hari ini masih setia terhadap Alkitab wa Sunnah, masih juga konsen untuk memperjuangkan dakwah ila Kitab wa Sunnah. Dan memang ikhwan, watak daripada dakwah. Memang dari dulu sampai sekarang warnanya akidahnya maaf ya di, di rata-rata sekarang akidahnya Ash'ari, fikihnya Syafi'i, akhlaknya Ghazali, tarekatnya Qadari. Semua. Oleh karena itu, dimanapun tidak ada yang suka. Ya. Antum tawarkan dimanapun tidak akan suka. Apalagi ada yang sekalian di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus sabar dakwah ini wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum min istata'u mereka terus menerus memerangi kita sampai kita itu keluar Pak saya maaf kalau antum ngedownload di YouTube status saya itu paling keren Gembong Wahabi. Tuh, paling keren. Alhamdulillah. Sebetulnya status itu tidak akan ada kalau saya masih tahlilan. Status itu tidak akan muncul kalau saya tetap selamatan. Wong saya dulu itu lulus dari pondok itu ranking satu tahlilan sama yasinan. Iya, dinyatakan terbaik dalam baca yasin sama memimpin tahlilan. Loh, Masya Allah. Apalagi suara saya juga nggak jelek-jelek banget untuk solawatan. Masya Allah. Hanya satu. Kalau kamu balik tahlilan, yasinan, ziarah wali songo, maulitan, yo. Jadi, itu aja. Jadi hadirin sekalian jangan berpikir antum sekarang tidak mendapatkan tantangan. Dari sejarahnya Pak, para nabi lihat. Nabi Nuh 950 tahun dimusuhi umatnya. Kila umatnya hanya empat disebutkan di dalam tafsir Ibnu kathir Disebutkan di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil karya Imam Al-Baghawi paling banyak 80 pasang Paling banyak Nabi Nuh alaihissalam kurang apa? Yang dijulukin oleh Allah Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia hamba yang paling bersyukur. Lihat juga bagaimana juga Nabi Lut alaihissalam ditentang kamu kaum homo. Nabi Ibrahim dimusuhin bapaknya, dimusuhi Raja Namrud. Nabi Musa alaihissalam eksternal internal. Nabi Isa dibunuh rencana. Nabi Zakaria, Nabi Yahya sudah berhasil. Antum mau aman di mana? hidup di planet. Kalau antum sekarang ingin hidup beragama dalam posisi aman, cuman satu, jadilah orang munafik. Itu aman. Sono ayo, sini ayo. Udah. Karena nggak mungkin kita itu hidup tengah-tengah. Makanya Imam Ash-Shafi mengatakan, setelah saya bergaul dengan orang-orang sufi, tidak mendapatkan faedah kecuali dua satu orang itu kalau nggak sibuk dengan kebatilan, pasti sibuk dengan kebenaran. Kalau sibuk dengan kebenaran, jauh dari kebatilan. Itu aja. Nggak ada tengah. Saya nggak benar, juga nggak salah. Loh, apa? Mas, maaf mas, saya netral aja. Maksud antum apa netral? Kalau netral bagi-bagi kue, oke okay lah, tengah berarti. Belah, silakan. Ambil kosong. Iya kan? Kalau netral di dalam bagi kue kan antum dapatnya apa? Kosong. Ya. Loh, bagi-bagi kue aja Pak. Kalau antum netral boleh yang tengah, nggak dapet kok. Saya netral aja Pak dalam bagi kue. Oh, Bapak pilih tengah-tengahnya. Iya, saya nggak ambil sono, ambil sini. Udah. Dapat apa? Ini bagi kue. Agama nggak mungkin. Wa kadzalika walantardo. Masya Allah Pak praktek Al-Quran di dalam menghadirkan ini tidak main-main. Selalu menggunakan kalimat takkit penguatan. Walan tardo'angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a milatahum. Lihat. Ya. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u. Dan tadi juga wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin demikian itu senantiasa terus menerus. Lu kurang apa antum? Demikian itu senantiasa terus menerus. Ada kalimat yang kayak gitu? Mau kurang, kurang takit kayak apa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan Rasulullah mengatakan, "Yushiku an tada'alikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Hampir-hampir umat ini mengeroyok kalian seperti orang royokan makanan dari tempatnya. Oleh karena itu hadirin sekalian yang paling penting tadi istiqomah. Makanya sampai ketika kita berbicara masalah wali itu intinya adalah istiqomah. Kun taliban lil istiqomah wala takun taliban lil karoma. Ya. Kita dimenangkan oleh Allah. Alhamdulillah jamaah bisa paham. Alhamdulillah kajian makmur. Alhamdulillah, nggak makmur juga alhamdulillah. Target kita bukan sekarang ini mengemplang mayoritas umat. Mem menghasung jumlah mayoritas tapi target kita lihat wala tazalu ta'ifatun min hadhihi al ummah ya zahirina al haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik di dalam lafaz lain yang saya katakan tadi, hatta yuqatila akhiruhum masih dajjal sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Dan ya ikhwan, antum jangan merasa kesepian karena sendiri. Nabi Adam itu awalnya sendiri loh, Mas. Iya toh? Sendiri kok. Nabi Adam awalnya berapa? Sendiri. Menjalani pertobatan sendiri dengan terus mengumandangkan, mengikrarkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus alaihissalam sendiri di perut ikan mengumandangkan terus, mengikrarkan terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nabi Nuh alaihissalam ya ikhwan, coba bayangkan istrinya kafir, anaknya kafir. Nabi Lut istrinya kafir. Kanan kirinya kafir. Nabi Muhammad alaihissalam awalnya juga sendirian munajat sama Allah di gua Khira. Kesendirian tidak selalu sekarang ini harus terkucilkan. Bahkan semuanya awalnya terbangun dari kesendirian, kesepian dan sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Makanya yang paling penting kita itu bisa meraih biidnillah. Dan kita diizinkan oleh Allah karena apa? Karena mengikuti syariah. Lihat. Am lahum syurakau syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Izin Allah yang paling penting. Kita beragama diizinkan Allah, sholat diizinkan Allah, makan minum diizinkan Allah, pakaian kita diizinkan oleh Allah. Itu yang penting. Sampai ikhwan yang mendapatkan syafaat siapa? Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Izin Allah. Yang paling penting kita bersama Allah menegakkan syariat istiqomah di atas sunnah itu yang dituntut oleh Allah. Bukan sekarang kita mendapatkan jamaah berapa, Pak Rasulullah mengatakan ketika dipaparkan ke depannya kaum-kaumnya para nabi, wa hunaka nabiyyun wa laisa ma'ahu ahad. Di sana ada nabi nggak punya pengikut sama sekali. Apakah nabi itu gagal? Apakah nabi itu lontang-lantung? Tidak. Karena targetnya bukan suara, targetnya bukan mayoritas, targetnya bukan mendapatkan berapa, tapi istiqomah. Dengan demikian, ya ikhwan, Masya Allah, hikmah di balik penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ikro di Gua Di Gua sendirian ikro bismi rabbikal ladzi khalaq bahwa umat ini akan sendiri. Badal islamu ghariban. Wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Fatuba Makanya ikhwan, Imam Ibnu Qayyim di dalam tafsirnya ketika menafsiri di sana ada namanya At-Tafsir Al-Qayyim ya, dinisbatkan kepada Ibnu Qayyim kumpulan dari tafsir beliau ketika menafsiri ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pak, kenapa Allah tidak cukup hanya mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Cukup kok. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Selesai. Kenapa Allah menghadirkan kalimat siratal ladzina an'amta alaihim? Jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat seakan memberikan hiburan orang yang kesendirian. Wahai umat Muhammad, wahai hamba Allah, barangkali kamu meniti jalan yang lurus suatu ketika sendirian. Jangan merasa kesepian, kamu masih punya teman an'amta alaihim Teman yang sudah dijamin masuk surga, teman yang sudah dijamin mendapatkan hidayah, teman yang mereka setia sama Allah dan Rasulnya, tidak pernah berkhianat, itulah faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wasalihin. Walaupun antum sekarang ini di baru sendirian, jangan sedih. Ya Allah, ketika kita membaca ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Ana punya teman kok Imam Asy-Syafi'i. Kita punya teman Imam Malik, kita punya teman Imam Abu Hanifah, kita punya teman Abdullah bin Mubarak, kita punya teman Sufyan As-Sauri, kita punya teman ribuan di antara minas minal nabiyyin wasiddiqin wasyada Jadi jangan gersang. Insyaallah. Allah Oh ya, ikhwan, Rasulullah menjelaskan tentang uroba. Unasun salihun fi unasi su'in kathir man ya'sihim aksaru mimman yudi'uhum. Manusia yang soleh hidup di tengah manusia yang jelek banyak sekali yang membangkang lebih banyak daripada yang mentaati. Dan disebutkan di dalam lafaz lain yang dimaksudkan ghuraba adalah an-nuzza' minal qabail serpihan sekelompok kecil dari kampung-kampung dari kabilah-kabilah an min Kabail qabail dari kampung ini ada dua, tiga, lima, dua, tiga, lima. Ngumpul satu masjid, Alhamdulillah sepuluh. Lima belas, dua belas, lima puluh. Tidak jadi soal. Makanya ikhwan, besok kita akan sampaikan amalan-amalan. Ya, kalau ada waktu, kembangkan sampai lima belas yang terubahkan. Amalan-amalan yang terlupakan. Amalan hati. Apa itu ikhlas? Termasuk ikhlas di dalam berdakwah tidak memperdulikan jumlah umat. Tanda tidak ikhlas seorang dai. Ketika sekarang jumlah jamaahnya banyak, semangat. Ketika kecil, lemes. Itu tidak ikhlas. tidak ikhlas. Lo Nabi Nuh itu pak, 950 tahun itu dakwah kalau antum udah lumutan. Wah, udah kayaknya pulang kampung deh. Ah, kalau begini ngurusin orang pekan baru 950 tahun, cuman 980 ngapain? Pulang. Nabi Nuh, bagaimana ikhwan? Yang hebat lagi Nabi Yasin alaihissalam. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah sampai didatakan Nabi dua, didustakan. Ditambah lagi tiga. Masya Allah, Pak. Yang masuk Islam berapa? Satu. Nabinya tiga, pengikutnya satu. Hebat kan? وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم muhtadun sampai akhirnya hila dukhulil jannah itu bak pengikutnya wa pun ketika ngajak kaumnya suruh mengikuti nabi tiga tadi diinjek-injek disebutkan di dalam kisah Anbiya karya Imam Ibnu Katsir sampai keluar duburnya akhirnya mati Nabi Yasin apakah gagal wadrib lahum mathalan ashabal qaryah id arsalna ilaihim uthnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun apakah nabi yasin gagal tidak wa hunaka nabiyyun wa laisa ma'ahu ahad yang penting istiqomah Makanya Allah ketika menganjurkan kepada kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna ah, illa wa antum miliar Janganlah kalian mati kecuali jumlah kamu satu miliar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mau sekarang satu muslimun, dua muslimun, seratus muslimun. Mau berapa aja yang penting illa wa antum muslimun. Cuman saking beratnya direalisasikan pada saat itu oleh para sahabat. Akhirnya Allah menurunkan ayat berikutnya. Fattakullaha mastata'tum karena memang berat hak tuqatih itu. Dengan demikian anak akhiri ya. jam, jam terakhir ya. Jam berapa, Ya, sudah habis ya? istirahat. ya. Insyaallah. Ya. Gak usah ada tanya jawab. Ya, istirahat. karena nggak ada yang bertanya, maka nggak perlu dijawab. Insya Allah kita akhiri kesimpulan begini, Pak. Jadi uh, Islam bahkan sampai nanti kata Rasulullah Yushiku ayyakuna khairu amwalil muslim ghanam. Nanti akan datang suatu zaman sebaik-baik kekayaan orang itu kambing. Yadba'u sa'afal jibal yang dia kembalakan di pucuk-pucuk gunung. Wa manabiti syajar di tempat tumbuh-tumbuhnya pohonnya itu hutan. Ya firru bidinihi minal fitan untuk melarikan diri dari fitnah. Sampai disebutkan dalam hadis Hudzaifah yang sangat panjang. Nanti kalau tidak ada imam, tidak ada ini sampai Rasulullah menyarankan pergilah walaupun hanya sekedar menggigit akar-akar pohon. Waraba oh, itulah asing karena sholatnya dilihat orang aneh. Asing karena tampilannya dilihat orang aneh. Asing dilihat orang cara beragamanya aneh Orang sekarang pada waktu awal Ramadan rame-rame ke kuburan. Lo malah kamu nggak mau ke kuburan. Kualat banget sama orang tua. Asing. Sekarang asing pak. Ramadan nggak nyalain kembang api mercon. Asing tahun baru nggak ngerayain apa itu. Nggak nyalain kembang api asing. Semuanya aneh. Di kanan kiri antum hidup aneh. Nengok kanan kiri itu Makanya antum sekarang yang penting sabar istiqomah. Antum jangan pindah-pindah karena di sini banyak kemungkaran. Pak, saya mau pindah aja dari kampung saya. Di depan saya, rumah saya itu Pak, bandar togel. Yang belakang pemimpin tahlilan, yang samping penari jaipong. Antum pindah kemana aja Pak, itu posisinya aja yang pindah. Itu. Antum pindah komplek lain, ya bandar tahlilan di depan rumah sekarang. Ya tuh, mendingan kemarin deh di belakang nggak ngelihat. Itu pindah posisi. Antum jangan berharap kalau antum pindah suatu tempat yang sepi dari kemungkaran itu semua satu dok sama orang utan di Kalimantan. Insya Allah mereka nggak akan bakal tahlilan, selamatan, apalagi ya Robi bil Mustafa. Nggak bisa mereka. Udah istiqomah, tenang dengan din ini. Ya Masya Allah ngerecokin sono sini, ya itu pasti ya. Ya, uh, <clears throat> contoh aja saya, masya Allah. Kalau dipikir, dimasukin di hati, ya Allah, saya nggak bisa hidup. Hujatan dari teman-teman saya, dari kandang kampung saya, lah udah dari YouTube dari ini ngomong nggak ya udahlah saya jalan apa adanya hidup kita nikmati alhamdulillah sampai sekarang masih utuh alhamdulillah jadi ya, kalau dipikir makanya apapun fitnah isu agama nggak pernah saya masukin hati, hanya saya masukin kaos kaki. Itu. Nah kalau antum masukin hati dek terus dek. Aduh, aduh, aduh, gimana ya? Gimana ya? Wah, Syiah katanya, katanya, katanya. Ya, pengecut antum nggak akan bisa tidur. Makanya betul mata pengecut tidak akan pernah bisa tidur melarikan diri kemanapun akan dikejar kematian. Persis seperti burung unta melarikan diri karena ketakutan untuk diburu, maka dia lari setelah mendapatkan semak-semak hanya menyembunyikan kepalanya kok. Wadahnya nongol gede. Wana. Aduh, itu pengecut. Gambaran pengecut seperti burung unta diburu di padang pasir, lari ke berit-berit. Setelah menemukan semak-semak sembunyi, yang disembunyikan cuma kepalanya tuh. Aman, nggak ngeliat ya. Alhamdulillah, gelap sudah aman. Saya tidak akan dikejar oleh musuh saya. Wadahnya <laughs> nongol, kelihatan 5 kilo. <laughs> Itu pengecut. Dan tiga orang tidak bisa diuji kecuali di tiga posisi. Pemberani, belum dikatakan berani sebelum perang. Dermawan. Ya, teman setia sebelum kita uji ketika kita butuh. Orang pemaaf sebelum kita uji marah. Pemaaf, antum jangan ngomong sama orang pemaaf. Wah itu pemaaf, itu lapang dada. Uji dulu, bikin marah dia. Kalau dia sukses, nah ini. Antum belum tahu kalau marah. Jangan bilang lapang dada, jangan bilang ini. Sebelum anti bikin marah. Bikin marah. Umpamanya sandalnya ente pindah. Hei mana? Baru sandal hilang. Belum ini yang lain. Begitu juga pemberani. Uji dulu perang. Nah, temen diuji dulu butuh nyumbang gak? Temen karib. Kita terlantar dibiarkan. Bukan temen karib itu. Itu namanya temen urip. Ya. Dia cari penghidupan. Tidak. Insya Allah seperti itu. Demikian hadirin sekalian. Mudah-mudahan sedikit yang uh, kita bedah dari buku ini bisa bermanfaat dan saya mohon yang dikasih buku dibaca karena pada akhirnya maaf di era digital ini banyak orang males baca. Yang paling aktif nonton sama denger. Ya. Makanya antum lihat yang paling laris apa? Nomor satu, radio. Nomor dua, TV. Nomor tiga, majalah koran. Makanya baca itu penting dibudayakan. Ya, kalau antum segini bisa selesai satu majelis, satu duduk habis, nah baru jempol. Ya, kalau segini-segini rata-rata saya selesai satu dua kali duduk. Ya, apalagi buku penting menarik. Kayak contoh ini tadi berangkat dari rumah sampai sini, alhamdulillah udah hatam. Itu dibiasakan. Jangan cuman jiping. denger anehnya gitu itu nggak kayak Imam Syafi'i kuat ngapal susah lupa. Enggak. Kita itu kalau orang Arab dulu nggak nulis nggak baca namanya umi, tapi kuat hafalannya. Nek ini nggak nulis, nggak baca, nggak ngapal, super mi. Nah, itu antum. Super mi. Super umi. Nah, ini dibiasakan membaca. Insya Allah mudah-mudahan dengan aktivitas membaca. Ya. Dan masya Allah pak, maaf terlepas dari berbagai macam ini contoh. Syekh Abdul Aziz bin Bas itu, masya Allah, satu hari cuma tidur empat jam. Syekh Albani itu pernah sambil berdiri membaca puluhan buku. Sambil berdiri karena harus naik tangga di tangga itu nggak berasa berapa ratus halaman terbaca, dia dalam keadaan berdiri lupa kalau berdiri beliau. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya. Ya, dengan demikian membaca itulah awal daripada starting orang itu menjadi ilmuwan. Kalau hanya mendengar, melihat, itu hanya ciping, ngaji kuping. Ya. Untuk menjadi ilmuwan, hazana banyak diawali dari membaca. Makanya Rasul mengatakan ikro bukan isma, Ikro, isma enggak? Isma, apalagi undur, lihatlah enggak. Isma, dengarlah enggak? Ikro. Karena kalau baca, dengar juga melihat. Semua kena. Tapi kalau orang itu dengar sambil tidur, apalagi dengar radio, ngantuk aja ustadznya enggak negor kan? Eh, kamu jangan tidur, enggak? <laughs> Makanya saya sering katakan, mencari ilmu, tolabul ilmi itu tidak bisa dengan TV radio. TV radio itu hanya pem, apa namanya penambah. Kalau mencari namanya aja mencari dari mana? Mencari ya pergi, mencari rezeki. Kantornya yang datang ke rumah antum. Mencari pergi ke kantor. Makanya datang ke majelis faedahnya katanya Imam Al-Baghdadi <clears throat> di dalam kitab Akhlak ini Ahlul Hadis. Orang yang belajar pergi mencari pertama dia mendapatkan teman. Kedua, bermajelis penuh dengan hikmah. Langsung dialog kalau nggak ngerti, tanya. Yang tidak lain, men, eh, yang tidak kalau pentingnya mendapatkan keberkahan majelis dan ketemu ulama sehingga Imam Syafi'i mengatakan takarrub anil autani fi talabil ula. Pergilah merantau untuk mencari kejayaan. Fasafir fa imna fa fil asfari khamsu fawaidah. Pergilah karena di dalam pergi itu ada lima faedah di antaranya talabul ula mendapatkan kejayaan, rizki, berbagai macam solusi didapat itu insyaallah. Demikianlah subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.